السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bolehkah kita menyiarkan berita duka atau kematian kita kematian atau pengumuman dunia Ulama memandang bahwasannya Untuk memumumkan mengumumkan kematian berita duka Dari masjid itu tidak ada contoh oleh Nabi Dan ulama mengatakan begitu Tidak disyariatkan Bolehkah mengumumkan barang temuan di dalam masjid? Sebaiknya tidak diumumkan. Walaupun tadi yang disarak di, di apa namanya yang ditanya tadi atau yang dikatakan tadi adalah masalah barang yang hilang orang ingin mencari. Sekarang barangnya nemu, tapi bikin bisa kita sebenarnya manajemen masjid itu sendiri bisa kita lakukan. Yaitu dibikin kantor atau bagian tempat e, barang temuan. Ya. Ya kalau satu orang satu kali temuan, kalau sebenarnya sepuluh kali temuan sibuk nanti masjidnya. Apakah bertanya kepada pengurus masjid tentang perihal barang yang hilang di dalam masjid termasuk kategori mengumumkan barang yang hilang tidak itu tidak masuk karena maksud dengan mengumumkan itu untuk semuanya kalau per individu tidak insyaallah Jika perempuan lagi pergi haji atau umrah, mana yang afdal solat di masjid atau yang atau di penginapan? Dia boleh milih di masjid dia boleh memilih penginapan. Kalau seandainya dia sholat di masjid, tidak dilarang. Karena Aisyah juga sholat bersama Rasulullah di masjid. Dan sebagian sahabat yang lain sholat di masjid. Ada tetangga yang mana anaknya seorang akhwat dan anaknya tersebut menikah dengan seorang laki-laki Nasrani. Maka berdosakah bila seorang ibu menyuruh anaknya tersebut bercerai dari suaminya? Tidak berdosa, malah harus diceraikan. Karena tidak boleh seorang perempuan muslimah di bawah kekuasaan orang kafir. Bagaimana hukumnya membangun masjid menggunakan pinjaman bank? Kalau pinjamnya tanpa riba nggak apa-apa. Ya, tapi tidak mungkin. Ya. Maka jangan dilakukan. Tidak sempurnanya pembangunan Ka'bah oleh orang-orang musyrikin sehingga tinggallah seukuran Hajar Hijr Ismail itu disebabkan kurangnya anggaran mereka yang halal bukan mereka tidak punya uang tapi banyaknya harta riba, harta haram pada zaman itu, kurangnya harta halal. Ya. Nah, jadi pembangunan Ka'bahnya hanya separuh. Maka oleh karena itu, janganlah berusaha untuk meminjam uang dari haram untuk pembangunan masjid. Apa hukumnya bersumpah pakai pakai Al-Qur'an? Apa maksud bersumpah pakai Al-Quran? Apakah dia bersumpah demi Allah lalu Al-Quran sebagai saksinya? Itu tidak contoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bolehkah seorang demi Al-Quran saya bersumpah? Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah merupakan sifat dari sifat Allah maka itu boleh. Kalau yang dimaksud dengan kalamullah adalah lafaz Al-Quran. Ya. Apakah tetap mendapatkan keutamaan bagi orang yang telah berwudu kemudian datang ke masjid berjalan kaki tapi di tengah jalan dia berhadas lalu berwudu lagi, insyaallah ya, dia akan mendapatkan keutamaan. Innamal amalu binniyat. Bagaimana dengan ketika azan berkumandang, kita datang ke masjid dan kita dapati masjid sudah penuh oleh kajian ibu-ibu yasinan. Dan kita tidak bisa lewat lagi. Dan dengan terpaksa baru pulang, harus pulang untuk sholat fardu di rumah. Semuanya jemaah ibu-ibu. Enggak ada laki-laki satu pun. Oh gitu. apakah solat tahiyatul masjid apakah solat sunat tahiyatul masjid dan qabaliyah ketika kita terlambat dalam solat berjamaah ketika solat baru saja selesai dikerjakan Kalau seandainya kita terlambat sholat, kita tidak mendapatkan sholat sama sekali, ya udah berarti kita sholat sendiri. Kita sholat sebelum kalau seandainya kita belum sholat sunat qabliyah, kita sholat sunat qabliyah dan itu sudah mencukupi sholat tahiyatul masjidnya. Kemudian setelah itu dia sholat fardu. Wallahu a'lam. Anak seorang yang mampu anak dikurniakan seorang anak yang lahir sebelum Idul Adha. Yang Anda tanyakan, ketika Idul Adha, anak uh, eh, mengakikahkan anak-anak. Lantas apakah anak tetap diperintahkan kurban? Ya kalau mampu. Kurban permasalahannya sendiri, akikah permasalahan lagi. Jadi tetap diakikah dan tetap berkorban. Pada saat pada waktu azan solat lima waktu, bolehkah kita solat sunat tahiyatul masjid? Boleh. Boleh. Tapi kita ketinggalan keutamaan. Yaitu keutamaan menjawab azan. Agar kita bisa menggabungkan dua keutamaan. Keutamaan mendengar azan dan keutamaan sholat sunat. Maka dengar dulu azannya. Sudah selesai baru kita mengerjakan sholat sunat. Sholat sunat yang kita kerjakan pada saya itu qabaliyah. Dan sholat saya masjidnya sudah tertunaikan. Kalau Jumat. Kalau Jumat sekarang mana yang kita dahulukan? Mendengarkan khutbah lebih awal atau sholat atau uh, uh, azan ya maka lebih baik kita azan eh, salat waktu azan agar kita mendapatkan khutbah dari awal. Bolehkah jual beli di lingkungan masjid tapi tidak di dalam masjid hanya di teras masjid saja Ustaz boleh karena dia tidak masjid. Cuma jangan menghalangi orang lewat. Ya. Bagaimana hukumnya seorang pengurus masjid yang tinggal di masjid pada waktu azan atau masuk waktu sholat pengurus tersebut tidak melakukan azan sholat lima waktu tanpa ada uzur uh, melakukan azan sholat lima waktu tanpa uzur kalau ada pengurusnya tidak melakukan tapi ada muazzin ini nggak apa-apa tapi kalau dia juga tidak azan wah ini nggak boleh masjid atau Rasulullah dia mengamandangkan azan. Karena untuk memanggil orang. Bagaimana orang akan datang kalau seandainya tidak ada panggilan? Maka adalah pengurus harus mengerti apa kewajiban-kewajiban dia terhadap uh, sholat berjamaah. Ada teman Anda bersumpah dengan menggunakan Al-Quran. Dengan cara Al-Quran diinjak-injak bahwa uh, yang bahwa yakin tidak berbuat yang dituduhkan pada teman Anda. Apa akibat yang apa akibatnya dengan ana, an, teman Anda? Kalau dia meninjau Al-Quran hukumnya haram. Ya, karena dia telah menghina ya menghina Al-Quran dan Al-Quran ha harus dihormati karena dia bagian dari syiar Allah. kalau namakan dengan uh, Al-Quran uh, kertasnya tersebut dan kandungannya adalah kalamullah, ya maka tidak boleh. Sebagian ulama menganggap adalah kufur dan ini adalah berbahaya. Bagaimana kalau kita sholat tahiyatul masjid di waktu yang dilarang sholat? Ini adalah pendapat yang dibolehkan oleh ulama dalam lima waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Yang dilarang itu adalah sholat sunat mutlak. Adapun sholat sunat yang memiliki sebab. Seperti sholat tahiyatul masjid, sholat wudhu, maka itu boleh dilaksanakan jika sebabnya ada. Ya, sebabnya ada apa sebabnya? Kalau seandainya dia masuk masjid, itulah sebabnya. Dia mengerjakan sholat. Kalau seandainya ada pengajian habis asar, lalu ada yang sebelum dia masuk ke masjid, dia sholat di teras di luar. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia belum masuk masjid. Ya, tapi kalau dia masuk masjid, maka dia boleh mengerjakan sholat di masjid. Apakah ada nasik dan masuk di sini? Nggak ada. Bagaimana dengan bayar hutang di masjid? Insya Allah nggak apa-apa, karena dia bukan jual beli, dia bayar hutang. Ustaz jika kita masuk masjid lalu sholat dua rakaat dan duduk mendengar khutbah Jumat. Lalu saya keluar ke toilet e, lalu masuk lagi. Apakah mengulangi sholat itu masjid lagi? Ya. Jika toiletnya di luar. Maka dia itu masjid lagi karena dia masuk masjid. Sejauh mana batas lingkaran masjid? Uh, lingkungan bukan. Yang lingkungan masjid adalah pagarnya. Agar tapi yang dimakan dengan masjid adalah dindingnya di luar dari dindingnya berarti dia sudah di luar dari masjid. Apakah teras atau halaman termasuk masjid? Karena di Masjid Agung Jambi tidak ada dindingnya dan kadang sebagian teras masjid dipakai untuk sholat Jumat. Nah sekarang mana yang dipakai? Untuk lumrahnya dia pakai untuk masjid, untuk sholat. Nah itulah yang dikatakan dengan yang lumrahnya. Ya berbeda dengan waktu yang tidak lumrah. Amalan apa harus dilakukan bila ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ada dalil yang menyuruh kita memperbanyak bacaan selawat? Yang pertama, tidak ada anjuran kita harus bermimpi atau pengen bermimpi dengan Nabi. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada. Lalu pertanyaan di sini, apakah ada dalil yang menyuruh kita memperbanyak bacaan selawat? Kalau untuk memperbanyak bacaan selawat ada, terutama pada hari Jumat. Disuruh oleh Nabi untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Tapi bukan bersalawat untuk ingin bermimpi. Apakah dikatakan sholat menghadap kuburan bila di samping masjid ada kuburan, tapi sudah ditembok dan dibuat jalan menuju ke masjid. Jadi masjid dipisah dengan adanya jalan, tapi yang antara jalan dan masjid tidak di tembok syukuran nggak apa-apa kalau di samping nggak apa-apa kalau udah di luar masjid ya tidak lagi dikatakan sholat menghadap ke masjid pertanyaan yang dilontarkan oleh murid Syekh uh, Mukbil dari Indonesia pertanyaannya malahan ya uh, apa hukumnya sholat di masjid di depan mihrabnya ada kuburan bukan di dalam mihrabnya tapi di depannya di luar Ya. Kata si Mukbil, kalau seandainya kuburan itu di luar dari bangunan, maka sholatnya sah. Si Mukbil memandang bahwa cukup dengan dinding uh, dinding masjid sudah mencukupi batas dari uh, kuburan tersebut. Walaupun sebagian seperti riwayat dari Imam Ahmad diperlukan dinding yang satu lagi, berarti ini adalah permasalahan khilafiyah ya yang satu sama lainnya saling kita menghargai yang pasti mes, kuburannya bukan di dalam masjid pertanyaan biasanya dalam dalam bahasa Arab ada hukmus salatu fil hukmus salati fil masjid fihi qabr hukum salat di masjid di dalam masjid ada kuburan bukan artinya yang di masjid yang ada kuburan salah di dalam masjidnya ada kuburan. Terkadang ada yang di depan di dalam mihrab, di depan mihrab ini. Ada yang kadang-kadang di saf pertama itu ada kuburan. Kadang-kadang ada di tengah-tengah. Kadang-kadang ada di belakang. Maka sholat di masjid yang seperti itu tidak boleh. Kalau kuburannya ada di dalam masjid. Bagaimana hukumnya dengan orang yang berutang tapi pengen atau punya keinginan juga untuk menyumbang bangunan pembangunan masjid? Nah, ini mudah-mudahan Allah memudahkan bagi dia untuk membayar hutangnya dan segera untuk membantu pembayaran uh, pembangunan masjid. Kalau seandainya dia punya uang, taruhlah misalkan berapa tadi sarang burungnya? 5 juta. Ya, sarang burungnya 5 juta. Pas dia punya hutang 5 juta ini mau beli sarang burung untuk ke, untuk ke surga atau bayar hutang. Kalau yang seperti itu, minta izin ke orang yang punya piutang. Pak, uang untuk membayarnya sudah ada nih 5 juta. Saya pengen untuk menyumbang. Boleh nggak saya untuk nyumbang dulu atau saya membayarnya? Kalau dia bilang, enggak, bayar utang saya dulu. Ya udah kita bayar. Kalau dia bilang, silakan untuk sana dulu. Ya udah kita bayar. Untuk ya untuk beli sarang burungnya. Baik. Bagaimana cara menegur imam sewaktu sholat jenazah yang seharusnya empat takbir menjadi empat takbir menjadi satu takbir langsung salam. Kisah pertama kisah pernah terjadi di tempat kami. Apa maksudnya ini? Empat takbir. Takbir keempat langsung salam begitu. Hah? Lah, takbir pertama dia langsung salam. Kalau dia salam, tegur sama dia. Pak, sholatnya belum selesai. Ya, harus diulang lagi sholatnya. Ya, karena takbirnya adalah empat, itu minimal. Dalam riwayat yang lain pernah juga lima. Ya. Kalau ini yang dimaksud, ya. Menjadi satu takbir. Oh iya. Jadi apa yang baca ya fatihah langsung dia salah, Ya. Nah, ini eh, harus diingatkan. Kalau dibacakan subhanallah juga dia akan bingung. Ini subhanallah apa ini? Bagaimana sikap kita terhadap masjid yang kita tinggal di lingkungan yang pemahamannya bid'ah dan banyak amalan-amalan yang dilakukan di masjid banyak yang tidak sesuai dengan sunnah. Mohon nasihat Ustaz. Jazakallah khair. Sallu alaihi bid'atuh. Sholat bersama mereka. Ya, bid'ahnya itu mereka. Kita kerjakan sesuai dengan sunnah yang kita lakukan. Ya. Jangan kita jauh dari mereka atau lari dari mereka Enggak, dia tidak akan mengganggu permasalahan sholat kita. Eh? Bagaimana hukumnya membantu membangun, membangun masjid yang di dalamnya dilakukan amal-amal yang tidak tidak sunnah? Pertama, ketika kita ingin membantu pembangunan masjid, sama dengan kita meletakkan dana kita untuk investasi. Kalau anggaplah investasi dunia, apakah kita memberikan uang kita untuk investasinya dalam hal yang menguntungkan atau merugikan? Tentu dalam menguntungkan. Begitu juga menginvestasi di dunia untuk akhirat kita. Ya, keuangan kita ini carilah tempat-tempat yang masjid betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau seandainya masjidnya sudah bocor, nggak ada orang yang mem membantunya, ya udah kita bantu ya insya Allah pahalanya tetap mengalir kepada kita dan kita tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat wallahu a'lam Hai, Bagaimana hukumnya sholat menghadap mayat? sholat fardu zuhur sebelum dikuburkan. Karena masuk waktu zuhur mayat ditaruh di sah pertama sehingga ada makmum yang sujud tepat di depan mayat. Apakah sah sholatnya? Apa yang harus dilakukan? Sutrahnya sutra sutra imam. Sutra imam, sutra makmum. Ya, maka ketika imamnya sudah punya sutra, sholatnya orang makmum tidak tidaklah rusak. Ya, Nah sekarang kalau seandainya ini jangan mayat lagi. Kalau orang yang tidur di depan, ya, lalu tentu dia akan sujud dekat orang yang tidur itu. Ya nggak apa-apa. Ya, allah wahai Bagaimana sikap kita terhadap orang yang aktif dalam pengajian tapi juga aktif di tempat perjudian? Anda sudah nasihatnya sampai tiga kali, tapi sepertinya tidak merubah. Tambah lagi nasihat. Ya, sepuluh kali lagi. Ya, nasihati dengan baik. Kemudian dikunjungi oleh kawan-kawan yang lain. Ya, mudah-mudahan dia merasa tergugah hatinya. Mungkin hatinya belum tergugah untuk meninggalkan itu, ya. Nah, jangan jangan baru tiga, tiga kali nasihat. Saya sudah nasihati dia, tetap juga. Sudah, saya tidak mau tegurin dengan dia lagi. Jangan. Ya, dia adalah orang yang perlu kita bantu karena dia sudah dekat dengan tepi sumur atau tepi sungai. Jangan dibiarkan nanti terjerumus ke dalamnya. Dekatin lagi, dekatin. Ya. Kalau ada buku yang perlu kita berikan, kita berikan. Wallahu a'lam. Apakah kita dianjurkan sholat di masjid yang lebih jauh sedangkan masjid yang dekat ada? Imam Nawawi di dalam Riyadus Salihin dia katakan bahwa solat yang paling afdol itu adalah masjid yang terjauh, yang terbanyak jamaahnya, yang paling lama atau masjid yang paling tua. Ya. Walaupun masjid baru, megah, besar di samping di samping rumahnya, tapi jamaahnya sedikit. Ketika solat ada sisa makanan yang menyangkut di gigi. Apakah sisa makanan tersebut kita makan atau kita buang? Jika dibuang, apakah ini termasuk keluar di luar ada masjid atau di dalam eh, atau apa hukumnya? Yang pertama sisanya itu mungkin tidak sampai satu suap. Paling-paling ya apa namanya kulit eh, apa kulit cabe ya kemudian ada satu biji nasi katanya udah dia keluarkan mulutnya dia masuk ke dalam kantongnya ya Bagaimana ceri, bagaimana etika kita yang merasa membutuhkan rukyah sementara ada larangan untuk minta di rukyah? Enggak ada larangan untuk minta rukyah. Ada nggak larangan untuk meminta rupiah? Nggak ada. Cuma kurang afdol meminta rupiah. Karena orang yang meminta rupiah ya tidak masuk surga tanpa hisab. Tapi tidak dilarang. Nah, caranya bagaimana? Nabi dirukyah oleh Jibril. Tapi Nabi tidak minta dirukyah. Jibril yang merukyahnya. Nah, kalau seandainya ada teman yang biasa merukyah, melihat kawan-kawannya kawannya ini udah harus dirukyah nih kayaknya, ini udah rukyah aja inisiatif dari dia. Ya, jangan pula dulu, eh jangan saya dirukyah gitu ya. Enggak. Aisyah merukyah Nabi. Ya. Jibril merukyah Nabi. Nah, kalau seandainya ada seorang suami minta dirukyah, istrinya minta, ya, saat tolong rukyah suami saya." Wallahu a'lam. Sehingga dia tidak kenal langsung dia meminta rupiah. Apakah boleh bernyanyi tanpa musik? Bernyanyi ini nyanyi apa? Ya. Kalau di dalam yang dikatakan dengan nasyid, syair-syair yang baik tanpa diri dengan musik, Nabi saw. ketika beliau membangun masjid Nabawi dalam kegiatan itu pun beliau me mengungkapkan insyadun nasyid ya tapi tidak uh, apa ada tim nasyidnya Rasulullah? Nggak ada. Ya, menghibur dirinya, menghibur yang lain dengan ungkapan-ungkapan, maka itu adalah boleh insya Allah taala. Waktu walimahan, ya, itu adalah boleh, tapi tidak ada musiknya. Ustaz, bagaimana dengan orang yang rumahnya dekat dengan masjid? Apakah dia boleh berjalan kaki untuk mencari masjid yang agak jauh untuk mencari keutamaan berjalan ke masjid? Boleh. Asalkan jangan ketinggalan untuk sholat. Karena untuk mencari pahala untuk jalan, tahunya ketinggalan tahiyatul masjidnya. Ah, uh, uh, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ya, yang utama itu adalah takbiratul ihram bersama imam. Kalau seandainya dia lakukan sebelum itu, bagus. Tapi kalau seandainya dia pengen mendapatkan ya pahala jalan, tapi terlambat lebih baik dia mendapatkan takbiratul ihram yang dekat dengan dengan dengan rumahnya. Apakah memang kencing onta itu Nabi yang menyuruh untuk diminum dan apakah memang manfaatnya untuk jadi obat? Ya, ya. Uh, rombongan dari uh, eh, wafd Oranium yang datang kepada Nabi mereka mendapatkan penyakit lalu Nabi menyuruh mereka untuk minum kencing onta ya maka ini menunjukkan pertama bahwa binatang yang dagingnya halal dimakan kotoran dan kencingnya tidak najis karena Nabi menyuruh orang tadi untuk meminumnya. Dan Nabi sudah mengatakan dalam riwayat yang lain bahwasanya Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku dari hal yang haram. Najis haram untuk dimakan atau diminum. Maka itu menunjukkan bahwa benda tersebut tidaklah najis. Bagaimana dengan para tukang bangunan yang mem, mem, uh, membantu mengerjakan masjid bangunan masjid termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan naungankah oleh Allah di padang mahsyar? Enggak ada dalam hadis. Ya, dalam hadis tidak. Yang ada adalah hatinya bergantung, bukan dirinya yang bergantung. Ya, orang bangun masjid kan dia bergantung di masjid. Tapi bukan itu maksudnya. Ya ini adalah orang yang selalu dekat dengan masjid. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ini tadi seorang yang ingin menyumbang untuk masjid 5 juta, tapi Musa masih punya tanggungan. Tidak tadi sudah kita jelaskan, minta izinlah kepada orang yang punya tanggungan. Jika dia mengizinkan, kita sumbangkan. Kalau tidak, kita bayar hutangnya. Ustaz boleh tidak apa nih? Bolehkah tidak profesi bekam? Bolehkah upah bekam? Apakah bekam termasuk sunnah? Bekam termasuk sunnah. Bekam adalah salah satu dari tiga yang bisa menyembuhkan. Kata Nabi, kesembuhan itu ada tiga. Yang pertama minum madu, yang kedua toresan orang bekap yang ketiga kai. Dan aku melarang kai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengasihi orang yang membekamnya. Ya, sementara hadis yang lain mengatakan upah dari bekam itu adalah khabis. Bagaimana mengkompromikannya? Hukum asal untuk memberikan upah kepada orang yang berbekam boleh tapi kalau sebaiknya profesi yang lain lebih baik. Ya. Termasuk juga eh, kenapa kurang baik? Karena kita ber, ber apa namanya? Eh, berinteraksi dengan dengan darah. Ya, begitu juga ketika kita belajar dengan Syekh Abdul Muhsin Abad, beliau mengatakan begitu juga dengan masalah orang yang bekerja di profesi uh, labor ya dilabor maaf kencing orang yang dianukannya tai orang yang dianukannya darah orang maka itu kurang terhormat itu menurut ya lebih baik dengan profesi yang lain yang kita jauh dari najis-najis yang seperti itu ya kalau seandainya kita ahli dalam bekam lalu uh, kita membantu kawan dan kawan mengasihi kita insya Allah boleh halal ya pendapat kita itu adalah halal Allah taala alam Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita informasikan uh, bahwa kita sudah dari Padang sudah punya uh, televisi dakwah. Ya, namanya Surau TV. Tapi baru mengudara 12 jam uh, di satelit Telkom 1. Silakan ditulis kalau yang punya parabola bebas ya. Yaitu satelit Telkom 1 dengan frekuensi 3722 simbol rate-nya 3330. Kemudian horizontal H ya, bebas. Nama channelnya Islam Channel dia sama dengan uh, Bunaya TV, UKM TV. Ada satu lagi, ya itulah Islam Channel. Uh, Surau TV mengudara, insya Allah jam 10 sampai 11.30 pagi. Dan itu adalah kajian, ada juga tentang ruang kesehatan. Uh, untuk setiap hari Selasa jam 10 adalah dengan dokter spesialis jantung ya dan memang khusus untuk masalah jantung hari Selasa hari Rabu rencana kita untuk mendatangkan dokter-dokter spesialis yang lain. Kemudian disambung lagi jam 1 siang sampai jam 11 malam. Biasanya kajian maghrib dari Masjid Al-Hakim itu disiarkan. Kemudian uh, dari studio jam eh, uh, 8.30 acara secara langsung dari studio, ada yang kajian, ada setiap minggu malam ini jam setengah sembilan malam itu ada Suluh Minang ceramah berbahasa Minang. Uh, kemudian uh, ada lagi bahasa Arab, ya ada lagi adalah fatwa-fatwa ulama kita membaca fatwa-fatwa ulama. Silakan bagi yang uh, bisa mengikutinya silakan sangat senang sekali. Terus uh, kritik dan saran kami terima. Ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.